Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Segala puji bagi Allah yang selalu memberikan karunia kepada kita Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat. Ya. E, perlu saya ingatkan juga kalau disebut nama Muhammad ya hendaknya kita semua bersolawat kepadanya ya jangan kita termasuk orang yang kering dalam bersolawat sallallahu alaihi wasallam Allahumma masalli ala Muhammad ya nah Malam ini kita lanjutkan kembali membaca kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekh al Islam Ahmad Ibn Daimiyah rahimahullah. Kita sampai pada bab yang baru Al-Qiyamatul Kubra wa ma yajri fiha. Tentang kiamat besar dan kejadian-kejadian di dalamnya. Qala rahimahullah ila an al qiyamah al-kubra fatu'atu al-arwahu ila al-ajsad wa al-qiyamah allati akhbar Allah biha fi kitabihi wa ala lisan rasulih wa ajma' 'alayha al-muslimun فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا قال الشارح حفظه الله أشار الشيخ رحمه الله في هذا وما بعده إلى ما يكون في الدار الآخرة وهي التي تبدأ بالقيامة الكبرى الشيخ رحمه الله memberikan isyarat pada bab ini dan setelahnya tentang apa yang akan terjadi di negeri akhirat yang dimulai dengan kiamat besar. Fa inna daur salat. Sebab negeri itu ada tiga. Darul dunia wa darul barzakh wa darul akhirah yaitu dunia kemudian alam barzakh dan alam akhirat وقد تكلم الشيخ على ما يكون في دار البرزخ Syekh rahimahullah telah berbicara tentang kejadian-kejadian di alam barzakh. Wa huna akhadha yatakallamu 'ala ma yakunu fid daril akhirah. Dan di sini di bab ini beliau mulai bicara tentang kejadian-kejadian di negeri akhirat. Saya Fayaqul beliau mengatakan ila antaku malkiyah matul kubra. Ya. Sampai datang kiamat besar. Ya, kalimat ini nyambung dari kalimat sebelumnya. Ya. Itu semua ba'da hadhil fitnah imma na'imun wa imma adabun ila antakumal kiamatul kubra begitu ya nyambungnya eh, pada kalimat sebelumnya baik al kiamatul kiamatan. kiamat itu ada dua kiamatun sugra wa maut kiamat kecil yang disebut dengan kematian jadi setiap orang yang mati artinya telah datang kiamat baginya. وهذه القيامة تقوم على كل إنسان في خاصته من خروج روحه وانقطاع سعيه Kiamat ini terjadi pada setiap orang secara khusus dengan keluarnya ruh dari dirinya dan dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan kematian tersebut tidak bisa beramal, tidak bisa berusaha dan sebagainya. Yang kedua, wa kubra. Adalah kiamat besar. Wa hadhihi taqumu 'alan nas jami'an. Kiamat ini terjadi pada seluruh manusia. Wa ta'khudhuhum akhdatun wahidah di mana mereka akan mengalami satu kejadian yang besar serentak. Ya. Wasumiyat kiamatan asalnya wasumiyat kiamatun kiamatan begitu. Namun di sini tutup wasumiyat kiamatan liqiyamin nasi min kuburihim li alamin. Dinamakan dengan kiamat karena manusia saat itu bangkit dari kuburan-kuburan mereka untuk menghadap Allah Rabbul Alamin. Walihada qal, oleh sebab itu, Syekhul Islam berkata, Fatu'adul arwahu ilal ajsad. Ya, maka ruh-ruh itu dikembalikan kepada jasad-jasadnya masing-masing. Wadhalika indama fuhu israfilu fissur yang demikian itu terjadi saat malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua. Ya. Dan yang dimaksud, yang dimaksud dengan sangkakala di sini adalah al-qarn. Al-qarn bentuknya seperti tanduk begitu. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Kaifa an um waqadil tal waqadil taqama sahibul qarnil qarnah wa yantaziru mata yu'mar thumma yanfukh 14 15 abad yang lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bagaimana aku berlesat-lesat bagaimana aku bersenang-senang sementara malaikat Israfil yang bertugas untuk meniup sangkakala sudah memasukkan sangkakala tersebut ke dalam mulutnya dan dia sekarang hanya menunggu kapan diperintah kemudian dia tiup sangkakala tersebut. Ini 15 abad yang lalu. Ya. Bagaimana dengan sekarang hadirin yang dimuliakan Allah? Allah musta'an. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Yasin ayat ke 51 52 ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا man ba'athana min marqadina dan ditiuplah sangkakala maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dengan cepat dari kuburan-kuburan mereka menuju Rob mereka Mereka berkata, Ya wailana. Aduh celaka. Man ba'athana min marqadina. Siapakah yang telah membangkitkan kita dari tempat tidur kita? Artinya dari kuburan-kuburan tersebut. Ya. Nah inilah yang dimaksud oleh Syekh di mana manusia dibangkitkan setelah tiupan sangkakala yang kedua. Mereka segera bangkit menghadap Allah Rabbul Alamin. Dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون Kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua. Maka dengan segera tiba-tiba mereka bangkit berdiri sambil menanti datangnya hari penghisaban. Wal arwahu jam'uruh dan arwah itu merupakan bentuk jamak dari kata ruh wa hiya ma yahya bihil insanu wa ghairuh min dawatil arwah yang dengannya seluruh makhluk itu hidup baik manusia maupun selainnya ya, yang dengan ruh tersebut seluruh manusia seluruh makhluk hidup baik manusia dan selainnya itu bisa hidup wala ya'lamu haqiqataha illallah tidak ada satupun yang tahu hakikatnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil ruh. min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu urusan Rabbku. Surat Al-Isra ayat 85. Wa qawluh Kemudian perkataan Syekhul Islam rahimahullah وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون dan terjadilah kiamat yang telah Allah kabarkan akan kedatangannya di dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah disepakati oleh kaum muslimun seluruhnya akan kejadian tersebut. Isyaratun ila adillatil ba'd. Kalimat ini merupakan isyarat tentang atau kepada dalil-dalil hari kebangkitan wa annahu thabitun bil kitabi was sunnah wa ijma'il muslimin wal aqli wal fitaris salimah wal fitaris salimah bahwa hal ini telah tetap didukung dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah dan kesepakatan para kesepakatan kaum muslimun dan didukung pula oleh akal yang sehat dan fitrah yang selamat. وقد أخبر الله عنه في كتابه وأقام الدليل عليه Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentangnya di dalam Al-Qur'an dan telah tegak dalil atasnya. Waradda ala al-munkirina lil ba'thi fi ghalibi suwaril Qur'an. Allah Subhanahu wa taala juga telah membantah kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Ya. Di dalam banyak surat di dalam Al-Qur'an. Walamma kana nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin bayyana tafasil al-akhirah bayanan la yujadu fi kathirin min kutubil anbiya ketika nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi maka beliau menjelaskan rincian-rincian akhirat dengan suatu penjelasan yang tidak didapatkan di banyak kitab-kitab para anbiya wal mursalin. Ya. Qala wal jazaa'u 'ala al a'mal thabitun bil 'aqli wa waqi'un fi syara'. Pembalasan atas amalan atas perbuatan sabit ya terbukti dengan akal yang sehat dan juga terdapat di dalam syariat fa inna Allah nabbaha al-uqula ila dhalik fi mawadi'a katsiratin minal Qur'an haitsu dzakaraha annahu la yaliqu bi hikmatihi wa hamdihi ay yatrukan nasa sudah la yu'maruna wa la يؤمرون wa la yuthabuna wa la yu'aqabun. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada akal-akal yang sehat atau mengajak orang yang memiliki akal yang sehat untuk berpikir akan hal tersebut di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akal-akal tersebut bahwa tidak sesuai dengan hikmahnya dan tidak sesuai dengan pujiannya bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggalkan manusia dan membiarkan manusia sia-sia begitu saja atau Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak diberi pahala, tidak disiksa. Ya. Allah sudah banyak bicara tentang hal ini dalam Al-Qur'an. ya, artinya suatu saat kelak pasti manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya di dunia. warahmatullahi alaihi Wa ayyakuna al-muhsinu kal-musih au yaj'al al-muslimina kal-mujrimin. Demikian pula tidak sesuai dengan hikmahnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat jahat. Atau Allah menjadikan al-muslimun sama dengan al-kafirun. Enggak mungkin. Ya. Fa inna ba'dal muhsinin yamut qabla an yujza ala ihsanih. Sebab ada sebagian orang yang baik dia meninggal dunia dalam keadaan belum dibalas kebaikan-kebaikannya di dunia. Wa ba'dal mujrimina yamut qabla an 'ala ijramih. Demikian pula sebagian orang-orang yang jahat mereka mati sebelum dibalas atas kejahatannya. Fala budda anna hunaka daran yujaza fiha kullu minhuma. Maka sudah sepantasnya di sana ada suatu negeri yang di dalamnya dibalas masing-masing dari keduanya. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang jelek dibalas dengan kejelekan. Yang demikian itu sangat logis. Yang demikian itu sangat logis. Nah, wa mungkirul ba'di kafir dan orang yang mengingkari hari kebangkitan itu kafir kama qala ta'ala za'ama alladziina kafaru alla Orang-orang kafir mengklaim bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Allah tegaskan di sini bahwa yang mengingkari kebangkitan kafir. Surat At-Taghabun ayat ke-7. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, fayakumun menas min kuburihim hufah uratan hurla maka manusia bangkit dari kuburan-kuburan mereka dalam keadaan hufatan jam'u hafin wa huwa alladhi laisa ala rijlihi na'lun wala khuf ya hufa itu merupakan jamak dari hafin yaitu orang yang tidak beralas kaki apakah sendal atau sepatu urah jam'u arid wa huwa alladhi laysa alaihi libas itu orang yang tidak memakai pakaian ghurla jam'u jam'u agral wa huwa al-aqlaf alladhi lam yukhtan Al-atlaf yaitu yang berkuluk, yang berkuluk, kuluk itu ya, artinya belum dikhitan, sebelum dipotong itu. Nah, wa hadhihi sifat tsalat yakununa 'alaiha hina qiyamihim min kuburi. Inilah tiga sifat yang ada pada diri manusia saat itu ketika mereka bangkit dari kuburan mereka yaitu dibangkitkan dalam keadaan tidak bersendal atau tidak beralas kaki dalam keadaan telanjang, tidak ada sehelai benang pun <coughs> ya dan belum di <coughs> ya. Dikembalikan lagi. Seperti sedia kala. Sebagaimana dia dilahirkan secara fisik. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, "Yang berubah ba'duna ya Rasulullah?" Kalau gitu sebagian kita bisa melihat yang lainnya kalau semuanya telanjang. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab al-amru asyad min hadha. Ya. Perkaranya lebih dahsyat dari sekedar melihat melirik ya punyanya orang lain. Coba bandingkan dengan kejadian di tsunami kemarin di Aceh. Banyak orang tergulung-gulung dalam keadaan terlepas pakaiannya dan sebagainya. Mereka sudah nggak peduli lagi dengan pakaiannya. Yang penting bagaimana selamat. Nggak ada lagi ngelihat oh itu kok seperti itu. Nggak ada. Bagaimana supaya selamatkan kan begitu. Dahsyat itu di dunia. Dan masih kejadiannya pada sebagian tempat saja belum menyeluruh seluruh dunia sudah seperti itu. Bagaimana nanti di hari kiamat? Dahsyatnya. Gitu. Merinding kita kalau melihat seperti itu. Ya, jangankan ngelirik uh, urusan dengan anak, urusan dengan ibu, ayah dan seterusnya udah masing-masing sudah mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Sallallahu alaihi ya. Enggak ngurus lagi dengan apa bagaimana nanti manusia dibangkitkan seperti apa. Enggak hmm. ya Allah musta'an sallallahu وهذا ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا الحديث Perkara ini telah tabit di dalam as-sahih dari Nabi sallallahu Di dalam Sahihain dari Aisyah semoga Allah meridainya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya kalian akan dibangkitkan di hari kiamat kelak untuk menuju kepada Allah dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa pakaian dan belum dikhitan Al hadis. Nah, bab berikutnya, ma yajri fi yaumil qiyamah. Kejadian-kejadian di hari kiamat. panjangnya. Wa tadnu minhum asy-syamsu. Qala rahimahullah wa tadnu minhum asy-syamsu. Wa yuljimuhumul 'araku. sabul mawazinu fatuzanu biha a'malul 'ibad. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها قال الشارح حفظه الله ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الكلام بعض ما يجري في يوم القيامة مما dhukira fi al-kitab wa sunnah. Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan di dalam bahasan ini sebagian kejadian yang terjadi di hari kiamat dari apa yang tersebut dalam Alkitab maupun As-Sunnah. Fa inna tafasila ma yajri fi hadzal yawm mimma la yudraku bil aql adalah perincian kejadian di hari ini termasuk dari hal-hal yang tidak dijangkau oleh akal. Wa ma yudraku bin nukuli sahih. Tetapi yang demikian itu bisa dijangkau dan diterangkan dengan penukilan-penukilan yang sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alladhi la yamtiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di mana Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. Hanya saja yang diucapkan itu atau tidaklah yang diucapkan itu melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pembahasan tentang hari kiamat nggak bisa dijangkau dengan akal sama sekali. Hanya bisa diterangkan dengan nas-nas yang sah yang sahihah. Wa minal hikmati fi muhasabatil khalaik على أعمالهم ووزنها وظهورها مكتوبة في الصحف مع إحاطة علم الله بذلك ليرى عباده كمال حمده وكمال عدله وسعة رحمته وعظمة ملكه dan termasuk dari hikmah di dalam penghisaban makhluk terhadap amalan-amalan mereka, penimbangan-penimbangan amalan mereka dan ditampakkannya amalan-amalan mereka semuanya tercatat di dalam catatan-catatan amalan disertai dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Tujuannya apa? Agar seluruh hamba itu bisa melihat betul-betul melihat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan pujian bagi Allah, kesempurnaan keadilan Allah, kesempurnaan luasnya rahmat Allah, kesempurnaan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya tidak tertinggal, yang kecil, yang besar tercatat. Disertai dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala akan hal, hal tersebut seluruhnya tidak ada yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara Syekh mimma yajri fi hadzal yawm al-'azim 'ala al-ibad. Syekh rahimahullah menyebutkan di antara atau e, sebagian kejadian-kejadian yang terjadi di hari yang besar hamba-hamba manusia seluruhnya. Awalan annaha tadnu minhum syamsu. Di hari tersebut matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kepala-kepala manusia. Aita min ru'usihim كما روى مسلم عن المقداد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين تدنو منهم الشمس أي تقرب من رؤوسه dekat di atas kepala-kepala manusia dahsyat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Al-Miqdad radhiyallahu taala an dia berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila datang hari kiamat maka matahari itu didekatkan dari hamba ya sampai sekitar satu atau dua mil di atas kepala mereka satu atau dua mil di atas kepala mereka. Ya. Apakah tidak membuat manusia binasa? Tidak. Allah menghendaki itu. Semua terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia coba. Ya, dalam posisi dekat sedikit saja bumi dengan matahari yang konon katanya 150 juta km. Ya. Nah, itu sudah membuat sebagian wilayah kekeringan, kebakaran, ya, kebakaran hutan yang luar biasa, bahkan kematian-kematian ketika hawa panas melanda, subhanallah, mengerikan. Ya. Nah, ini dikatakan sekitar satu atau dua mil. Satu milnya aja koma. 6 km dekat sekali ya. kalau kita ukur mil yang dimaksud itu mil itu dekat al-muhim dekat sekali akan tapi tidak membuat manusia itu binasa akan tapi mereka merasakan betapa dahsyatnya hari tersebut ya betapa dahsyatnya hari tersebut ya. Sallallahu alaihi wasallam ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Terdapat dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan lindungan Allah atau naungan Allah di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ketika matahari didekatkan di atas kepala kepala manusia. Masih ada golongan-golongan yang dilindungi oleh Allah, dinaungi oleh Allah dari panas yang luar biasa. Siapa mereka? Yang pertama adalah Al-Imamul Adil. Pemimpin yang adil siapapun dia apakah pemimpin dalam bidang yang formal maupun informal masing-masing kita pemimpin bahkan seorang pemuda yang belum memiliki tanggungan apa-apa dia pemimpin atas dirinya sendiri ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Dan keadilan sumbernya adalah Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah keadilan. Ya. Apapun perkaranya dikembalikan kepada Al-Quran maupun As-Sunnah itulah keadilan maka pemimpin yang adil siapapun dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah yaitu pemuda yang tumbuh berkembang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya namanya anak muda, mereka ingin melampiaskan jiwa mudanya yang bergolak ya yang membara untuk kesenangan mereka, apa yang mereka mau. Kan tapi ketika ya mereka adalah anak-anak dan muda-mudi yang taat kepada Allah menjalankan perintahnya takut akan azabnya ya, menjauhi larangannya mereka akan mendapatkan naungan dari Allah. Untuk menciptakan generasi seperti ini, ya, dibutuhkan peran orang tua untuk bisa membentuk pribadi yang seperti ini, senang beribadah kepada Allah, senang taat kepada Allah, ya, taat kepada orang tua dan sebagainya. Ya, butuh pendidikan yang baik, pengajaran yang baik, agar mereka tumbuh berkembang di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Yaitu seorang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Yaitu dengan memakmurkannya. Apakah dengan sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dengan e, durus, ya, hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Ya, senang sekali dia dengan masjid. Seandainya tidak ada aktivitas, ingin sebenarnya dia tinggal di masjid untuk memakmurkan masjid tersebut dengan ibadah yang benar. Nah, kondisinya kondisi jiwanya dengan masjid seperti ikan yang hidup di, di dalam air. Ya, tidak seperti ikan yang berada di daratan menggelepar-gelepar pengennya keluar dari masjid ya mestinya duduk tenang masya Allah berzikir tenang ya bukan ya, ke sana tapi tenang senang dengan masjid merasakan nikmatnya dan teduhnya masjid termasuk juga orang yang mendirikan masjid ya, senang dan berusaha untuk bisa mendirikan masjid ngomong-ngomong masjid kita ini perlu dibangun ya yang tanahnya sudah terbeli tapi mesinnya belum berdiri nah itu dibantu itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membana masjid banallahu lahu baitan fil jannah Barang siapa yang mendirikan sebuah masjid, maka Allah akan bangun untuknya rumah di surga. Ya, paling enggak dibantu dengan doa. Semangat. Ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan gitu. Gitu. Kemudian yang keempat warajulani tahaba fillah ijtama'a alaih wa tafarraka ali dua orang yang cinta karena Allah. Mereka bersahabat karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Inilah al-wala wal bara, cinta dan benci karena Allah. Ausaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ikatan keimanan yang terkuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dia bersahabat karena Allah, berpisah juga karena Allah. Mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa rajulun da'athum ra'atun datu jamalin wa mansibin. Faqala ini akhafullah. Seseorang yang digoda oleh wanita yang cantik jelita, yang memiliki uang banyak, memiliki kedudukan, masya Allah luar biasa yang bikin ngiler untuk berbuat zina tapi dia mengatakan aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini juga berlaku kepada wanita yang digoda oleh pria yang tampan, gagah, rupawan, kaya, memiliki kedudukan, memiliki segalanya di dunia untuk berbuat zina. Tapi dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Ya, wala tafaddal khatam illa bihaqqih. Janganlah engkau rusak cincin kecuali dengan cara yang halal, cara yang dibenarkan. Ngomongnya seperti itu. Ya, walaupun mau dibayar berapapun. Ketegarannya, keteguhannya untuk tidak tergoda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perlindungan di sisinya di hari kiamat kelak. Yang keenam, Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma Seseorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sedekahnya itu. Tidak dia tampakkan di hadapan manusia dalam rangka menjaga keikhlasan agar manusia tidak memuji-muji dia karena dia khawatir akan keadaan dirinya. Sebab kalau sudah meluncur pujian-pujian kepadanya, khawatir dia tergoda. Ya, kemudian larut di dalam pujian tersebut, maka dia sembunyikan dalam rangka menjaga keikhlasan. sampai ya. Sampai-sampai diibaratkan dan digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tangan kiri saja nggak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Padahal antara kanan dan kiri itu sangat dekat sekali bisa digandeng-gandengkan gini kan deket tapi sampai-sampai ya di sini Nabi mengibaratkan tangan kiri saja nggak tahu apa yang dinafkahkan oleh tangan kanan luar biasa menunjukkan betapa dia berusaha untuk menjaga keikhlasan jangan sampai orang tahu ya di dalam bersedekah nah orang yang seperti ini akan mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang ketujuh adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah di dalam kesendiriannya kemudian meneteslah air matanya. Ingat dia dosa-dosanya. Ya, takut dia kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala maka orang yang seperti ini mendapatkan lindungan Allah. Inilah tujuh golongan yang akan mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya hari kiamat. Ya. Di mana di hari tersebut bumi yang ini diganti dengan bumi yang lain. Langit yang ini diganti dengan langit yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Di hari yang bumi yang sekarang ini diganti dengan bumi yang lain, langit yang ini diganti dengan langit yang lain. Saat itu mereka manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala yang maha satu lagi maha kuasa. Nah. rahimahullah wa yuljimuhumul araq. Syekhul Islam mengatakan di saat itu manusia ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Ayasil ila afwahihim. Panas luar biasa. Ya, di mana keringatnya sampai ke mulut-mulut mereka tenggelam. Nah, mulut itu keringat. Di mana masing-masing orang tidak merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. fayasiru bimanzilatil lijam yamna'uhum minal kalam ya sehingga dalam kondisi seperti ini kedudukannya sama seperti gempuran ombak yang membuat orang itu tenggelam dan gak bisa ngomong megap-megap ya kan kalau orang tenggelam kan begitu gak bisa ngomong lagi megap-megap itu keringat Subhanallah. Kita panasan aja luar biasa, kira bus-bus-bus banyak saat. Ya, ini matahari didekatkan sampai satu atau dua mil. Betapa? ya. Wadalika nati jatuh. Wadalika nati jatun midunu isam siminhum. Yang demikian itu merupakan akibat dari dekatnya matahari dari mereka وذلك بالنسبة makhluk makhluk, لأكثر khalq yang demikian itu kalau dilihat dari sisi mayoritas makhluk bahwa mereka akan mengalami itu ya, dalam hadis sebutkan ada yang hadisnya sahih ada yang keringatnya itu sampai mata kakinya ada yang keringatnya sampai sebetisnya ada yang keringatnya sampai sepinggangnya, ada yang keringatnya sampai menenggelamkan dirinya. Wa yustatna min dalikal anbiya wa man Allah. Dan dikecualikan dari hal tersebut para nabi dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tergantung dari amalan yang dikerjakan oleh mereka ketika di dunia. Masallallahu alaihi wasallam. Masallallahu alaihi wasallam. Ila Insyaallah yang tersisa kita ambil pada kesempatan berikutnya. Nanti Pak Dalisha kita baca uh, usul iman insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam.